Mas Bula, silakan. Siap. Selamat siang ya, Pak. Inilah Mbak, kalau perlu peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan untuk jadi kepala daerah itu tidak ditertibkan lagi. Lama-lama nanti siapapun yang punya uang, mau preman, garong, semuanya itu bisa jadi kepala daerah. Bayangkan Mbak, seorang yang mentalnya sudah tidak baik menjadi pimpinan di daerah. Lama-lama negara ini mau jadi apa? bisa-bisa presiden itu nanti raja preman. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Tommy. Ya, selamat siang. Siang, silakan. Kalau menurut saya ya, memang eh, banyak fakta, tetapi juga kita harus lihat namanya manusia itu kan tidak ada yang bersih 100% gitu ya jadi kalau yang masalah yang sudah 5 tahun 10 yang udah 10 tahun dan, dan sebagainya itu ya mungkin gimana cari jalan baiknya itu tidak harus di penjara jadi kemudian ada diputihkan atau apa tapi dengan cara membayar atau dan sebagainya begitu kalau diungkit-ungkit lagi dari zamannya Orba nanti kita juga nggak akan selesai-selesai masalah yang dulu nah kedepannya juga eh, cari memang yang benar-benar yang bersih gitu ya dan juga yang ketiga itu yang orang oh, suka cari-cari masalah misalnya begini selalu dicari kejelekannya dicari kelemahannya di masa yang lalu gitu nah ini juga apalagi lawan politik jadi kita itu kadang-kadang eh, punya pemimpin terus punya ada orang yang nggak punya etikat baik dicari kelemahannya sehingga masalah lagi sehingga susah lah kalau eh, kita ke depan、uh, begitu jadi menurut saya harus kita review yang udah pasal bertahun-tahun 10 tahun lebih dan sebagainya itu mungkin gimana baiknya gitu kita, kita tutup gitu tapi dari cara、uh, eh, mengembalikan dan sebagainya terima kasih kembali Pak Rizal iya silakan Selamat siang Pak oke Uh, menurut saya ini sistemnya yang yang menjadi masalah buat para para pemimpin daerah karena sistemlah yang bikin mereka menjadi terpaksa dan tanda kutip bahwa mereka harus mengambil bagian tertentu dari APBD atau apapun lah nah saya pikir eh, sistem ini yang mesti dirombak dari ya, atas sampai bawah sehingga para pemegang keputusan tidak menjadi gamang atau menjadi bingung eh, untuk menentukan daerahnya dibangun seperti apa. Karena eh, menurut pengalaman saya, para pemimpin ini mereka kesulitan untuk mengelola dana APBD itu yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Pak Udin, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Itu semuanya ya, melihat yang ke atas, yang atasnya bersinggah gitu. Itu buat kepala daerah, nah kepala pemerintahnya gimana? Terima kasih. Pak Isno, silakan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang ya menurut saya memang kembali lagi Undang-Undang 32 yang memang masyarakat sekarang ini kita belum mampu untuk berdemokrasi Mbak. Jadi masyarakat memang berpikirnya pragmatis, kepala daerah juga kalau mau jabatan harus mengeluarkan uang yang banyak, yang akhirnya pada saat mereka menjabat dia harus mengembalikan uang dari pundi-pundi APBD itu Mbak. Ya, terima kasih. Pak Isma ya, Pak Denny, silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, saya memberikan pendapat ya kalau kepala daerah itu sudah begitu pikirannya, setelahnya pecat, jangan dipakai lagi. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, halo Ibu Wati. Ya, Ya, silakan Ibu. Pak, ini sebenarnya masalahnya sejak zaman dahulu, Pak waktu pemerintahan sebelum ini juga itu yang sudah e, memupuk bangsa ini menjadi bangsa yang korup sekarang itu baru ketahuan dan segitu banyak itu karena sudah ada di KPK kalau KPK dimatiin lagi nanti pun akan seperti yang dulu lagi jadi KPK itu mau dimatiin dan uh, mereka pejabat-pejabat itu mereka korup karena mereka waktu naik pun eh, dengan menggunakan uang jadi mereka bukan benar-benar dipilih pun mereka harus didukung yang murni jadi tanpa uang sehingga mereka tidak harus mengembalikan uang yang mereka keluarkan jadi kita mesti pilih eh, orang-orang orang yang benar-benar eh, yang mau bekerja bukan untuk uang itu aja sih Pak Baik terima kasih Bu Wati kita beralih ke Pak Dibio halo Selamat siang Pak Ya silakan Pak Ya begini Pak Giri ya Lalu nah, tetap sudah Bapak tetap sudah direkam kasihkan menteri dalam negeri ya Pertama Pak ya Hilangnya rasa nasionalisme yang berganti pada kapitalisme Seperti yang diungkapkan Ibu sebelumnya tadi Terus kedua Masalah fit and proper test pegawai negeri kan dari partai-partai yang mereka telah investasi uang dalam miliar Itu dia untuk kembali Ini kan dia akhirnya nggak tutup Akhirnya ngambilkan anggaran Nomor tiga ya Pak ya, mereka itu mempunyai jiwa pedagang, bukan mempunyai jiwa. Gitu Pak. Jadi uh, makin banyak orang-orang yang lupa akan tugasnya mengabdi pada rakyat. Nomor empat Pak, DPRD-nya juga lengah karena DPRD-nya di luar ini juga banyak oleh calon kepala negara itu tadi atau kepala, yang kepala daerah itu tadi. Sehingga mereka harus apa mengambil uang dari anggaran DPRD tadi atau pendapatan bangunan untuk mengembalikan ke, kepada Pati maupun antara kota maupun gubernur di wilayah tersebut gitu. Jadi akhirnya mereka itu akhirnya tersebar pada politik uang yang berkelanjutan pada seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu harus dirubah sistemnya. orang yang bermutu dan berbobot yang boleh masuk dan orangnya bersih dan tidak mata duitan gitu. Dengan, sistem uang gitu loh. Termasuk juga sistem SKS juga. Di universitas juga harus pakai uang. Akhirnya dokternya juga meres, insinyurnya meres gitu. Karena dia diperes oleh universitas gitu. Terima kasih. Halo Pak Edwin. Halo Pak Gary Silakan Pak Edwin Pak. Ya silakan Pak Edwin Sebetulnya dalam sistem ketenagakerjaan kita itu hanya Satu yang jadi permasalahan di sini Pak Semuanya yang satu Tahu Pak Gary satu? Ya, hanya presidennya yang banci Jadi itu aja Nanti. Halo Pak Edi Ya halo Silakan Pak Edi Saya sama dengan pendengar sebelumnya Yaitu pemimpin kita, presiden kita ini SBY e ini sangat lemah ya nyesel juga sih dulu nyoblos dia itu sangat-sangat lemah padahal dia tentara militer lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi pengecut nakut dia nah, mau main cari aman terus jadi ya beginilah akibatnya pak itu sepertiga kepala daerah yang mimpin kita kayak begitu itu pak kalau kata orang Batak bilang isi pemerintah on katanya hepeng bos Gitu. Demikian Pak. Selamat sore Pak Rais. Oh ya, selamat sore. Silakan. kita kasih komentar. Hmm. Itu kenapa nggak ada yang dihukum mati aja? Coba dihukum mati. Pasti ada yang kapok gitu. Gitu aja. Baik. Kasih. Terima kasih Pak Rais. Pak Billy, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Ya nggak heran ya kita lihat aja waktu mau pilkada atau pil apa kek ada yang udah nyumbang ini begitu nggak jadi ditarik ada yang udah beton aspal nggak jadi jalan dirusakin jadi semua itu mereka memang cari return gitu loh bukan niat bener-bener mau mengabdi kepada rakyat jadi itu aduh saya kira satu daripada sekian banyak yang mungkin benar-benar mengabdi tuh yang lain tuh semuanya benar-benar mau cari untung polusi kalau nggak buat apa mereka mati-matian bisa pinjam duit buat jadi gubernur salah sistemnya ini memang harusnya itu memang udah mesti balik lagi lah ke zaman presiden tunjuk jadi gimana ya bukan saya setuju langsung ditunjuk cuman kalau begini caranya orang berlomba-lomba tuh keluarin duit buat jadi pejabat akhirnya buat cari balikannya lagi gitu loh. Iya. Makasih. Makasih kembali. Pak Ali selamat sore. Ya selamat sore. Komentarnya silakan. Itu kan para bupati atau gubernur yang di daerah-daerah itu kan kepanjangan tangan daripada anggota partai ya. Jadi kalau lihat begini berarti partai di Indonesia ini mayoritas khususnya partai-partai besar semuanya bermasalah dari perekrutan mungkin juga dari eh, pejabat-pejabat yang di daerahnya semua itu eh, bermasalah jadi kalau mau benar maka partai itu harus benar dulu tapi saya sih terus terang apatis mengenai hal ini ya karena kalau melihat begitu berarti Indonesia parah nggak akan pernah bisa maju kecuali Eh, kesadarannya mungkin nasionalisnya tinggi dia kembali ke ke apa ke keinginan mula-mula untuk memajukan bangsa ini baru Baik. bisa sadar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Pak Soni, selamat sore. Sore Bu. Komentar Bapak silakan. Ah begini Bu, sebetulnya masalah ini gampang aja Bu sebetulnya. Uh -huh. asal, asal ada kemauan dari pemimpin ya. Nah sekarang kondisi Indonesia dari atas sampai ke bawah udah bobrok. Jadi kalau misalkan ada satu polisi dari pemerintah, misalkan gini aja Bu, eh, saya setuju dengan Bapak yang pertama, dilaksanakan hukuman mati. Ini untuk jangka eh, short, short term aja Bu ya, untuk pemulihan Indonesia yang sudah demikian parah. Misalkan, kita dengar hari Senin tiba-tiba Menteri Sian ditembak atau dihukum mati nggak tahu gimana caranya terus nanti eh, ada kader dari DPR ada yang dihukum mati ntar ada gubernur selanjutnya bupati udah bu dijamin setahun aja seperti itu kader semua bu baik terima nah, kasih pasti berhenti oke tapi kalau nggak gini bu udah parah bu penyakitnya Pak sore kami terima maksud anda terima kasih banyak dan saya beralih ke Pak Syahril selamat sore selamat sore tadi Ibu mengatakan sepertiga dari pejabat-pejabat kita di seluruh Indonesia ini yang terpidana. Sebetulnya sepertiga itu baru yang ketahuan, Bu. Istilah sekarangnya pejabat adalah ketahuan dan belum ketahuan. Hampir semuanya mengajarkan hal yang sama, korupsi. Sepanjang korupsi ini tidak dihukum dan hukum berat, akan beginilah Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Syahril dan satu penelpon terakhir dengan Pak Indra. Selamat sore silahkan Pak ya itu semua itu kita ngomong hanya dari iman mereka masing-masing bukan dari apa mereka eh, mengharapkan return dan pengembalian warga karena imannya dari dasarnya aja udah gitu itu semuanya bayangin aja kalau dari yang bawah kalangan bawah mau ke atas kalangan bawah aja eh, imannya sudah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain contohnya kalau mereka eh, menikah ada pengantin atau pengantin sunat apa mereka nutup jalan kainannya sendiri ya, dari sedikit nah, lama-lama orangnya jadi macet mereka yang senang orang lain yang susah nah, sama itu yang dari kalangan bawah mereka udah mendadak sedikit naik ke atas ya mereka juga perbuatannya sedikit kan di awalnya begitu -huh. Mhm.